Dan ini Tidak ada satupun yang akan bisa selamat dari rongrongan tersebut kecuali yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu hawa nafsu hawa nafsu Oleh karena itu kata Imam Malik rahimahullah min sa'adatil mar'i an yuwaffiqa lis-shawab wal khairah wa min syaqawatil mar'i an la yazalu an la yazalu yukhti'u termasuk kebahagiaan seseorang itu ketika seseorang itu oleh Allah diberi taufik menepati kebenaran dan kebaikan min sa'adatil mar'i an yuwaffiqah lis-shawab wal khairah sungguh amat bahagia siapapun di antara kita kaum muslimin dan kaum muslimat yang diberi taufik oleh Allah menepati shawab menepati kebenaran dalam berucap dalam beramal, dalam bersikap, dalam berkeyakinan segala apa yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya kita selalu selalu ada di situ. Wal khair dan segala yang dinyatakan baik oleh Allah dan Rasulnya. Berarti siapapun di antara kita tak kalah kita dalam menjalani ibadah kepada Allah dalam menegakkan al-haq dalam menjalani kebaikan ikhlas karena Allah dan di atas kebenaran itu maka kita telah berhasil memerangi hawa nafsu kita. Oleh karena itu kata Imam Malik Taufik ini yang pertama Taufik Hidayah dari Allah Namun sebaliknya Waliyahudillah termasuk kecelakaan bagi seseorang adalah kecelakaan ya kesengsaraan syakawah ketika dia terus menerus dalam keadaan salah berarti dia diperbudak oleh hawa nafsunya dia diperbudak oleh hawa nafsu dan dia sedang memperturutkan hawa nafsunya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Innan nafsa la ammaratun bisu." Innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu selalu menyeru pada asu kata Al-Marudi rahimahullah Inna nafsa la ammaratum bisu yahtamilu wajhain kata beliau dalam tafsirnya ahadihima al imaratu bisu idzon al imaratu bisu idzon yaitu nafsu selalu menyeru pada suudon buruk sangka yang kedua bil ittiham indal irtihab selalu dalam keadaan keraguan-raguan itu semua penyakit semua, sesuatu yang buruk semua, suudzon buruk, kondisi ragu terus itu buruk. Tidak akan tenang, tidak akan tenang. Kecuali kata Allah illa ma kecuali yang dirahmati oleh Robku. Berarti Allah jauhkan dari suudon. Nah, yang kedua Allah kokohkan dia di atas amalan yang soleh, kokoh, gak ada keraguan. Kata beliau, betul-betul dia kokoh hatta ya'mal itu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu taala namun yang tidak dirahmati oleh Allah yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah suudon terus ada pada dia. Keraku-rakuan terus ada pada dia yang keraku-rakuan itu akan mengantarkan dia tidak beramal. Hatta la ya'man sampai dia tidak beramal. Karena mau mamak ini ragu, mau ini ragu, mau itu ragu, mau itu ragu. Itu akibat apa? akibat memperturutkan hawa nafsunya. Terus setan terus mengendalikan dia. Setan terus mengendalikan dia. Sampai dia tidak beramal karena ragu-ragu terus. Ikhwati fiddin Rahimani wa rahimakumullah Imam Al-Baghawi rahimahullah menafsirkan inna nafsa la ammaratun bisu asu al maksiyah Su di sini adalah kemaksiatan kepada Allah. Berarti ketika orang itu berbuat maksiat kepada Allah, dia telah mengikuti hawa nafsunya. Dia telah memperturutkan hawa nafsunya. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah Kata Imam At-Tabari ketika menjelaskan innan nafsa la bisu innan nufus nufusal ibad murhum bima tahwa tak murhum bima tahwa dan tak murhum bima tahwa itu nam ghaira ma fihi ridallah Maka jelas su nafsu-nafsu hamba itu selalu merongrong untuk mengikuti hawanya dan terjatuh pada apa yang tidak diridhoi oleh Allah. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala maka Allah selamatkan fayunjihi min ittiba'i hawa kata At-Tabari rahimahullah nah kecuali yang dirahmati oleh Allah selamatkan oleh Allah maka dia Allah selamatkan min ittiba'i hawa kata beliau rahimahullah Allah selamatkan untuk tidak mengikuti hawa nafsunya dari apa yang merongrong untuk berbuat su. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah ada hal yang penting bagi kita agar kita betul-betul hidup ini diberi hidayah oleh Allah dan taufiknya untuk selamat dari hawa nafsu tersebut. Kunci utama ikhlas karena Allah dalam beramal. Itu yang paling utama dan paling awal. Apapun kebaikan yang kita lakukan, apapun ketaatan yang kita lakukan, paling awal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhlas ini sesuatu yang menjadi nomor satu dan paling awal agar terus mengiringi amalan kita. Naam. Seseorang yang oleh Allah diberi keikhlasan dalam beramal murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala itu terselamatkan dari berbagai penyakit kolbu dan selamat dari berbagai macam bentuk pelanggaran syar'i. Ketika dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga masalah ikhlas ini masalah yang betul-betul para ulama salaf menjadi perhatian khusus menjadi target khusus untuk selalu ada walaupun mereka rasakan berat. Walaupun mereka rasakan berat. Namun tidak ada pilihan bagi kita kecuali ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, isobatul haq Isabatul haq Jadikan apa yang kita amalkan dan kita lakukan, kita ucapkan, kita yakin dalam akidah, dalam agama ini betul-betul mencocoki al-haq. Nah, dengan ini harapannya hawa nafsu itu terpelanting, terjauhkan dari diri kita karena keikhlasan kita dan benarnya amalan kita. Makanya kata Imam Malik termasuk kebahagiaan seorang adalah diberi taufik oleh Allah menepati sawab dan al khair. Jika tidak, maka dia akan selalu salah. Itu celaka. Selalu dosa, selalu salah selalu dosa, selalu salah, selalu dosa, selalu salah. Ibnu Qayyim rahimahullah memberikan nasihat kepada kita ketika Allah berfirman dalam Al-Qur'an di surat Al-Ankabut di ayat ke-69 walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin dan orang-orang yang jahadu fina kata Allah orang-orang yang jahadu fina yang berjihad di jalan kami. Berjihad karena kami, karena Allah. lanah dian Nahum subulana. Maka kami akan beri hidayah ke jalan-jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sungguh Allah selalu bersama orang-orang yang berbuat baik. Kita lihat tafsir ayat ini. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kata Imam At-Tabari, kata beliau, Barang siapa yang jahadu fina Jahadu fina Kata beliau Orang-orang yang berperang di jalan Allah Memerangi Orang-orang yang berdusta atas nama Allah Dari kalangan kufar Quraisy Yang mendustakan al-haq Ketika datang kepada mereka kemudian menginginkan kalimat Allah lah yang tinggi dan membela agama Allah maka kami akan memberikan hidayah kepada mereka apa hidayahnya diberi taufik oleh Allah untuk menepati siratul mustaqim Nahum li isobati tariqil mustaqimah yang berjihad di jalan kami kata Allah akan kami beri taufik untuk menepati jalan yang lurus yaitu agama Allah Islam yang dengannya diutus oleh Allah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam ayat tadi disebutkan walladina jahadu walladina jahadu fina. Kita lihat kata Al-Marudi rahimahullah Walladzina jahadu fina kata Al-Marudi Para mufassirin menafsirkan qatalul musyrikin ta'iina lana dan orang-orang yang memerangi orang-orang musyrik dalam rangka taat kepada kami kata Allah tafsir yang pertama yang kedua kata Al-Marudi rahimahullah walladzina jahadu fina jahadu anfusahum fi hawaha fi hawaha khaufan minna yaitu orang-orang yang menjihati nafsu kalian untuk tidak diperturut menundukkan hawa nafsu tersebut karena takut kepada kami, takut kepada Allah. Yang ketiga kata beliau, tafsir yang ketiga, walladzina jahadu fina mereka yang ijtahadu fil amal bit ta'ati wal kaffi anil ma'siyati ruhbatan rogbatan fi thawabina wa hadaran min iqabina orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam beramal untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan menahan diri dari maksiat kepada Allah demi meraih demi mendapatkan pahala dari Allah dan demi untuk menjauhkan menghindarkan dari ekop Allah, hukuman Allah. Yang keempat kata beliau, jahadu anfusahum fit taubah min dunubihim Mereka berjihad diri mereka untuk terus bertaubat kepada Allah dari dosa-dosa mereka. lanahdiyannahum subulana. Nah, jadi di sini Allah menggantungkan hidayah dengan jihad. Menggantungkan hidayah dengan jihad seakan-akan lisanul makol, kalau kalian mau hidayah dari Allah, kalau kalian ingin diberi hidayah oleh Allah, ayo jihad kalian gitu. Jika kalian mau hidayah dari Allah, jihad kalian. Menjihati musyrikin karena, karena taat kepada Allah, menjihati hawa nafsunya untuk tidak diperturutkan karena takut kepada Allah. Jihad bersungguh-sungguh dalam beramal untuk taat kepada Allah dan menjauhi segala maksiat kepada Allah demi mendapat pahala dari Allah dan karena takut hukuman Allah menjihati diri kita ini semua untuk terus bertaubat kepada Allah dari dosa-dosa kita yang seperti itu kata Allah kami akan beri hidayah ke jalan-jalan kami kata as-sudi kata as-sudi dalam tafsirnya yakni at-tariqa ilal jannah kami diberi hidayah menuju jalan ke surga. Kata An-Nufas rahimahullah, "Nuwaffiquhum lidinil haq, kami memberikan taufik kepada mereka untuk tokoh di atas agama yang hak. Kata Abbas Abbas bukan Ibnu Abbas, Abbas Abu Ahmad rahimahullah lanahdian nahum subulana yaitu orang-orang alladzina ya'maluna bima ya'lamun orang-orang yang beramal dari apa yang Allah berikan kepada mereka ilmu Maka oleh Allah diberi hidayah agar mengamalkan ilmu tersebut. Kata Yusuf ibnu Asbab rahimahullah, lanah dia Nahum subulana kami berikan pada dia, ya Allah memberikan kepada yang jihad di jalan Allah ini keikhlasan niat mereka kejujuran mereka dalam segala ibadah kepada Allah. Luar biasa. Ikhwati fid din. Rahimani wa rahimakumullah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Fawaid ketika menjelaskan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana kata beliau Allaqallahul hidayata bil jihad. Allaqallahul hidayata bil jihad. Allah menggantungkan hidayah dengan jihad. Kalau kita ingin hidayah dari Allah, berarti kita hak wajib berjihad agar dapat hidayah dari Allah SWT. Wa afradul jihad kata beliau, wa afradul jihad jihadul hawa wa jihadun nafas wa jihadud dunya wa jihadus syaitan dan paling fardunya jihad wa afradul jihad adalah menjihati hawa menjihati nafsu menjihati dunia menjihati syaitan semakin sempurna. Nah, jihadnya dia semakin besar, semakin sempurna jihadnya dia, semakin sempurna pula lah hidayah dari Allah. Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tadi disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa afrodul jihad jihad yang paling fardu adalah jihadul hawa menjihati hawa agar tidak terjerembab dalam perkara-perkara syubuhat yang menyesatkan agar tidak terjerembab dalam perkara-perkara syubuhat yang menyesatkan Kata Ibnu Katsir rahimahullah Ara'aita man ittakhadha ilahu hawa Tahukah engkau siapa Bagaimana kondisinya yang ittakhadha ilahahu hawa yang dia menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah. Kata Ibnu Katsir, mahma istahsana an syai'in wara'ahu hasanan fi hawa nafsih. Karena dinahu wa madhabahu naudzubillah min dalik. Kalau sudah hawanya dijadikan ilah tunduk kepada hawanya naudzubillah min dalik maka dia akan menganggap baik menganggap benar menganggap baik kalau sudah sesuatu yang tentunya sesuatu yang menyimpang, sesuatu yang dolal, sesuatu yang bid'ah itu dianggap baik kalau sudah mengikuti hawanya. Kalau hawanya dijadikan sebagai ilah. Na'udzubillahi mindalik Maka agama dia, mazhabnya dia, ya hawanya itu. Agama dan mazhabnya dia, hawanya itu karena dia jadikan hawa sebagai ilah. Ditaati, diikuti. Tunduk kepada hawanya wal billah. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. hal yang perlu kita renungkan dan kita betul-betul camkan dalam benda kita, dalam kolbu kita. Kata Syekh Uthaymin rahimahullah, ketika Allah menyatakan dalam surat Sot dalam surat Sof di ayat ke-30 26 fahkum bainan nasi bil haq wala tattabi'il hawa fayudilluka an sabilillah ini digaris tebeli kata Syekh Utsaimin rahimahullah Hai Muhammad kau hukumi apa yang ada di kalangan manusia itu dengan al-haq. Jangan kau ikuti hawa, karena kalau kau ikuti hawa Muhammad akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Kata Syekh Utsaimin dalam ayat ini ada faedah di situ kata beliau min fawaidil ayah anna ittiba'al hawa sababun li idlali an sabilillah sesungguhnya mengikuti hawa itu menjadi sebab sesatnya seseorang dari jalan Allah sesatnya seseorang dari jalan Allah Subhanahu wa taala karena Allah katakan fayudilluka an sabilillah Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah perintah Allah kepada nabinya Afwan tadi salah ucap. Nah, tadi salah ucap. Ayat ini perintah Allah kepada Nabi Nabi Daud. Nabi Daud. Jadi konteks ayat ini perintah Allah kepada Nabi Daud alaihissalam untuk menghukumi orang-orang dengan al-haq dan melarang Allah untuk mengikuti hawa kepada Nabi Daud. Kenapa? Wa anna ittiba'al hawa illatun lidzalali an sabilillah. Karena mengikuti hawa itu merupakan sebab tersesatnya dari jalan Allah. Makanya kata Syekh Utsaimin, fa fayudilluka fa di situ tadullu ala al-illah. Tadullu ala al-illah. Dan masih banyak ayat yang lain yang menjelaskan kepada kita misalnya fala tattabi'ul hawa kata As-Sa'di rahimahullah tafsir ayat tersebut fala tattabi'ul hawa kata beliau fala tattabi'u syahwati anfusikum al mu'arada lil haqq Jangan kalian ikuti syahwat nafsu kalian yang menentang dan menyelisihi al haqq Kenapa? Fa innakum ini tabaktumuha adaltum anis sawab karena kalau kalian ngikuti hawa hawa kalian maka kalian akan melenceng dari al-haq akan melenceng dari dari al-haq naudzubillah min dalik Apa dampak buruknya? Kata Syekh Allah, ketika dia tetap mengikuti hawanya sehingga melenceng dari al-haq, imma an ya'miya basirata sahibihi hatta yara al-haqqa batilan wal batila haqqan ini dampak buruknya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi buta penglihatan dia. Jadi buta penglihatan dia. Ilmunya buta. Kenapa? Karena sebab mengikuti hawanya. Sehingga dia melihat yang hak itu batil. Yang batil hak. 180 derajat. Saking parahnya siapapun orangnya yang ngikuti hawa nafsunya. Dia melihat sesuatu yang hak jadi batil, yang batil jadi hak. Wa imma kata Syekh an ya'rifal haqqo wa yatrukuhu li ajli hawa atau kata beliau dia tahu al-haq tahu ini al-haq tahu ini benar tahu ini sohi tahu ini sawab tahu ini khair tahu cuman dia tinggalkan demi ngikuti hawanya Naam. Faman salima min hawa nafsihi wufiqa lil haq wa hudiya ila siratil mustaqim. Barang siapa yang Allah selamatkan dari mengikuti hawa nafsunya, maka Allah memberikan taufik bagi dia untuk mengikuti al-haq dan petunjuk kepada siratul mustaqim. Makanya sangat betul kalau bahasa kita wajih. Kalau Ibnu Qayyim menyatakan afrodul jihad fard, yang paling fardu jihadnya adalah menjadi hawa dan menjihati nafsu li'anna nafsah ammaratun bisu karena nafsu itu selalu menyeru merorong untuk berbuat jelek kemaksiatan ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah kembali kepada pilar tadi bahwa keikhlasan kepada Allah dalam beramal dan isobatul hak ini yang akan menjawab semua tadi yang akan menjawab dan membantah hawa nafsu ketika seorang beramal itu ikhlas wa isabatul haq dan ini yang wajib kita perjuangkan dalam seluruh ibadah kita ikhlas isobah al ikhlas wal isabatul haq al-ikhlas wa isamatul haq. Terus seperti itu. Kata para ulama untuk menuju ke situ salah satu kiatnya adalah tolabul ilm. Tolabul ilm terus ilmu dituntut terus dituntut terus dituntut ikhlas karena Allah terus seperti itu. Karena ilmu itu akan membantah semua yang berkaitan dengan hawa nafsu. Keikhlasan akan mengatakan kepada tibun nafas syirhu sodr. yang jiwa dan lapang dadanya untuk menerima al-haq, untuk menjalani al-haq. Itu ikhlas. Dan syaitan pun mundur ketika dia benar-benar ikhlas karena Allah makanya ketika ikhlas itu nggak ada padanya ria wala subha wala ujub nggak ada ikhlas dia kepada Allah SWT makanya menuntut ilmu syar'i itu kesibukan yang nggak ada bandingannya bagi yang ikhlas niatnya ikhlas karena Allah kita bekerja, kita berbuat, kita ini semua kerjaan kita semua sibuk dalam dunia ini. Tidak ada bandingannya daripada kesibukan yang lebih afdol daripada kesibukan dalam tulabul ilm. Al ilmu yahrusuka wa yahrusu malak wal malu la yahrusuka ilmu itu yang akan menjaga kamu dari kesesatan dari mengikuti hawa nafsu dari penyimpangan dari kejelekan dari keburukan ilmu yang akan menjaga kamu ketika dia ikhlas kepada Allah SWT dibimbing oleh ilmu dan ilmu pula yang menjaga hartamu. Cara ngambilnya, cara mencarinya dibimbing oleh ilmu mana yang benar, yang mana yang hak, yang halal dan baik. Ngeluarkan harta pun juga demikian terbimbing oleh ilmu, dijaga oleh ilmu agar tepat sasaran dalam mengeluarkan harta tersebut sesuai dengan apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Ilmu yang menjadi petunjuknya. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, kalau kita lihat a'immah masyayikh tarulabi fi hadal asr. Di masa Syekh bin Bas rahimahullah misalnya. Ketika kita melihat para tulabul ilm, Luar biasa mereka. Syekh bin Bas itu ngajari usul salafah. Tiga kali yang hadir banyak dakatiroh, doktor-doktor. Karena memang betul-betul betul usul salat itu menjadi pelajaran dasar untuk mengantarkan kepada tauhid dan mengikhlaskan niat untuk Allah dalam segala peribadatan dan membuang memerangi seluruh bentuk syirik wasyawa ibuha ini seorang alim kibarul ulama kalau kita mungkin melihatnya kacamata kita mosok saya bin bos ngajar suculu salata seharusnya kan kita butuh tauhid atau apa yang tinggi lah bukan itu dan yang hadir pun juga demikian bukan bukan setingkat kita dagat itu pak dokter dokter dan mereka serius serius duduk belajar usul talata di depan Syekh bin Bas itu. Bukan kayak apa usul talata hafal bukan itu. Antum tahu para masyayikh di abad sekarang ini banyak yang mensyarah usul talata. Banyak yang mensyarah oh, usul. Saya bin Bas punya syarahnya, Syekh Utsaimin punya syarahnya, Syekh Soleh punya syarahnya. Syekh Robi punya syarahnya, semua masyayikh punya syarahnya usul salasa. Pada intinya usul salasa mengajarkan kita mentauhidkan Allah dalam beribadah, ikhlas untuk Allah dalam beribadah dan menjauhi seluruh yang selain Allah dan suku kesyirikan dalam bentuk apapun. Makanya dakwah yang paling pertama dan paling awal yang diterangkan oleh nabi-nabi Allah dan rasul-rasul Allah tauhid ikhlas ini Walakat ba'ath nafikul umatin rasulan semua wa wastanibut tagut. Sungguh kami utus kata Allah di tiap-tiap umat itu seorang rasul. Sepakat rasul-rasul Allah itu menyeru wa wastanibut tagut agar betul-betul ibadah kepada Allah dan menjauhi seluruh peribadatan kepada tohut menjauhi tohut Kullu ma min ghairillah fahuwa tagut. Semua yang diibadahi selain Allah ditogut. Yang paling pentolannya togut iblis la'anahullah. Wa man ubida wa huwa Jadi ru'us pentolanya togut ini pertama iblis la'anahullah. Kemudian berikutnya baru orang yang diibadahi dia ridho. Diibadahi dia ridho. Kemudian wa may da'a bi orang yang ngaku tahu hal yang gaib. Togut. Wa man yad'u ila ibadati nafsi, orang yang menyuruh untuk mengibadah dirinya Orang yang menyeru untuk mengibadai dirinya ini tohut. Dan orang yang berhukum dengan hukum selain Allah. Ikhwati fid rahimani wa rahimakumullah. Upaya kita menghindari dan menjauh dari berbagai macam bentuk hawa nafsu ini yang harus kita terus jalani. Tadi itu keikhlasan kepada Allah, tauhid, sibuk dengan tolabul ilm. Terus terus seperti itu. Naam. Yang ketiga, jihadud dunia. Afrodul jihad jihatul hawa wa jihatul nafas wa jihatul dunya untuk meraih hidayah dari Allah menjihati hawa nafsu menjihati dunia ini yang sekarang ini kita terkadang miris kepada diri kita diuji oleh Allah dengan keterbatasan dunia, harta, miskin, fakir dan yang lainnya Nah itu ujian. Ujian dari Allah. Sabar yang dengannya mendapatkan pahala yang tidak terbatas. Sabar yang dengannya Allah tidak membatasi pahala bagi dia dipenuhi oleh Allah pahalanya ketika dia sabar untuk menjalani taat kepada Allah ketika dia sabar menjauh maksiat kepada Allah ketika dia sabar ter, tatkala tertimpa musibah di antaranya adalah kemiskinan, kefakiran. Nah, biasanya kalau sudah pikirannya goyang, imannya turun, muncul syahwat dunia ini dalam mencarinya tidak kenal lelah, tidak kenal capek, tidak kenal waktu, ibadahnya terganggu demi mengejar dunia. Itu berarti dia telah terprosok terjerembab dalam mengikuti syahwat dunia. Berarti dia telah Naudzubillah telah mengarah kepada hambanya dunia. Jika itu yang terjadi, nggak kenal waktu, nggak kenal lelah, nggak kenal capek, nggak kenal ibadah, ibadahnya sudah mulai merosot. Taklimnya, ininya demi dunia tadi. Maka kita harus jihati. Makanya pujian, pujian Syekh Robi hafizahullah kepada Syekh Mukbil rahimahullah kata Syekh, kata Syekh Robi Mukbil ad-dunya tahta rijlaih Syekh Mukbil dunia itu diletakkan di bawah kakinya. Rahimahullah rahmatan wasiah. Dirayu kayak apa rayuannya? Rayuan gombal kata orang sekarang. Untuk menerima sumbangan dari Hizbi, Tolak mentah-mentah. Berapapun jumlahnya. olak tahta rijlih kokoh manhajnya Allah mabarik dipuji oleh para ulama nah dan semisalnya kesederhanaannya Masya Allah Syekh bin Bas itu tawaduknya sederhananya luar biasa Bukan beliau nggak punya uang kalau bahasa kita bukan nggak punya. Ya afwan kitab-kitabnya karya ilmiahnya itu kan ketika dicetak kan diberi. Tapi lari semua, keluar semua uang itu. Negara lain orang yang jaga masjid di negara situ dapat tiap bulan dari sepintas bulan Alam bahkan pencuri pencuri yang mencuri dalam rumah Syekh bin tertangkap ditanya sama Syekh bin kenapa kamu curi Ibu Ana mau operasi, nggak punya dana. Loh, memangnya berapa? Sekian nilainya. Dari negara negara seberang. Terus tiket kamu ke sana berapa? Sekian. Diberi langsung. Ini untuk operasi umikmu, ini untuk sanggup tiketmu. Kira-kira sulit apa mudah mencari orang seperti itu di negeri kita. Dia mencuri, kemudian didudukkan. Kenapa kau mencuri? Bahasanya bukan bahasa. Kenapa kau mencuri? Ayo, enggak. Kenapa kau mencuri? Eh, terangkan. Ini, ini, ini. Berapa ongkos operasi ibumu? Sekian. Hmm. Tiketmu ke sana pulang pergi sekian. Ayo, jangan diulang ya. Itu haram, tidak baik. Ayo. Sekarang buat jangan jangan mencuri ke rumah sepeda motor kalau sudah ketangkep dibakar. Entah menggunakan cara siapa itu. Dengan mudahnya membakar orang. Hanya sepeda motor yang dicuri. Na'udzubillah min Di masa. Nah, Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah berarti bagaimana menjahati dunia? La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai harta-harta kalian, anak-anak kalian menjadi penyebab kalian lalai zikir kepada Allah, ibadah kepada Allah. Jangan Nah, dunia kehidupan dunia mata mata'ul hurur kesenangan yang menipu laibun walahun dan kita mencari dunia cari rezeki nggak akan lebih dari tiga piring sehari sehari semalam pagi, siang, malam. Segitu kurang lebih mau berapa? Mau berapa? Oh berarti gak boleh bekerja? Enggak. Berarti gak boleh kaya? Enggak. Yang gak boleh itu kerja yang melalaikan ibadah kepada Allah. Ini yang gak boleh. Selama dia kerja dapat miliaran sebulan silakan asal tidak melalaikan ibadah kepada Allah, zikir kepada Allah, kewajiban apa yang Allah wajibkan fal yatafaddalu. Fal yatafaddalu. Ikhwati din rahimani wa rahimakumullah. Jihadud dunia menjihati dunia untuk tidak melalaikan kita ibadah kepada Allah menjalankan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita terus yang keempat jihadus syaitan menjihati syaitan nah syaitan pasti mengajak untuk mencari teman-teman agar bareng-bareng ke jahanam. Mencari orang hamba Allah di Naam, dijerat oleh syaitan sampai ikut syaitan taat pada syaitan, tunduk pada syaitan, kholas. Itu yang diinginkan. Makanya Allah larang betul dalam Al-Qur'an disebutkan ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah wala tattabi'u khutuwatisy syaitan innahu lakum aduwwum mubin wahai orang-orang yang beriman masuklah kalian ke dalam Islam secara utuh total secara total apa yang kita ucapkan apa yang kita perbuat apa yang kita yakini yang jadi payungnya Islam semua serba dalil. Semua serba bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Itu masuk ke dalam Islam secara utuh. Dan jangan kau ikuti langkah-langkah syaitan. Langkah-langkah syaitan itu diantaranya upaya meninggalkan apa yang Allah wajibkan segala makar dan segala tipu daya segala apapun yang bersifat meninggalkan apa yang Allah wajibkan itu langkah-langkah syaitan langkah-langkah syaitan mengemas sesuatu yang buruk yang maksiat, yang sesat, yang jelek, yang dosa dikemas oleh syaitan tanpa baik sehingga orang-orang berbondong-bondong ke situ Fata Morgana terlihatnya baik kemas tapi isinya maksiat, pelanggaran syar'i, dosa, sesat dan sebagainya. Sementara di sisi lain syaitan pun mengemas sesuatu yang syar'i, yang sunnah, yang baik, yang mendapatkan pahala dikemas tampak buruk, yang radikal, yang eksklusif, yang keras, yang saklek, yang ini, yang itu, yang itu sehingga orang-orang meninggalkan menjauhi itu. Itulah kalaka syaitan. Padahal jelas-jelas sunnahnya, jelas-jelas syar'inya, jelas-jelas baiknya, jelas-jelas diridhoi oleh Allah, tapi dikemas tampak buruk. Sehingga orang menjauh jangan ke sana Kenapa? Itu pengajian saklek. Oh, ini haram, ini mak, ini haram, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Jangan ke situ. Salafi itu alusunnya itu kaku. ini kemasan setan. Nah, enggak usah sudah. Yang biasa-biasa saja. Nah, sama dengan enggak usah sudah lah. Yang maksiat saja. Sama dengan itu yang tidak sunnah saja yang menyimpang saja lisanul hal kayak gitu ya coba atau melihat nah misalnya ada pengajian pengajian di lapangan pakai putih-putih bajunya full diprediksi yang datang sepuluh ribu seumpama coba tanya Hasilnya apa? Apa yang diterangkan tadi malam? Uh, luar biasa. Maksudnya, wah, hebat. Bisa antum sampaikan ke kita faedah ilmiahnya? Waduh. Betul, betul. Luar biasa. Ayat, hadis, tafsirnya ada di situ. Uh, pokoknya Wah, memukau. Oh, sudah mulai gitu. Hadis ada diterangkan, waduh, isinya luar biasa. Kita semua nggak ada yang ngantuk sama sekali. Ada kolnya sahabat atau tabiin, waduh, ceritanya itu betul-betul orang sampai bertepuk tangan. Apa isinya? Uf, uh, lucu. Nah itu. Wis. Kena itu sudah. Kena lucu sudah. Lah. Di sana gak ada yang lucu. Di sana serius. Al-Qur'an, hadis itu tok kurang pengalaman, kurang menjelajah kurang ini, kurang itu. Salah enggak? Tepuk tangan, ketawa, terbahak-bahak. Itu yang diinginkan. Kita nggak bisa bayangkan kalau sampai kejadian pengajian seperti itu di depan Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Kif. Diajari ketawa-ketawa. <laughs> Tepuk tangan, sebagian syekh, sebagian masyayikh itu afwan. Kalau sampai dia beliau ngajar ini ada yang kresek-kresek itu kedengaran saya tegur apa itu misalnya dia buka bukunya sampulnya kresek-kresek itu tegur ya takut tidak menghormati ilmu gitu. Wah ini malah tepuk tangan, ketawa terbahak-bahak. Itu yang banyak pengikutnya. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Hal ini menjadikan koreksi total bagi kita. Sejauh mana jihad kita terhadap hawa nafsu kita Naam terhadap dunia kita, terhadap syaitan. Sebesar itulah hidayah yang Allah berikan. Semakin sempurna jihadnya dia, semakin besar hidayahnya yang Allah berikan kepada dia. Walladina jahadu fina dianahum subulana Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah dan taufiknya untuk terus di atas al-haq, di atas keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala dan diberi kekuatan oleh Allah dan taufiknya untuk memerangi empat poin tadi.